Dan topik yang ingin anak sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah tentang pentingnya beramal yaitu pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang berilmu. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang ya yang berilmu, yang beriman disertai ilmu ya beberapa tingkatan. Yang kata para ulama yaitu Allah mengangkat seorang yang mukmin dan berilmu di atas orang yang mukmin akan dan namun tidak berilmu beberapa derajat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang. Kita lihat bahwasanya rembulan cuma satu dan bintang-bintang jumlahnya berjutaan, berjuta-juta bintang. Akan tapi masih lebih utama bulan dibandingkan dengan jutaan bintang. Kenapa? karena bulanlah yang akan menerangi bumi ini bulanlah yang akan beri manfaat kepada manusia dengan adanya penerangan di atas muka bumi ini tidak halnya tidak tidak halnya dengan bintang-bintang yang berjuta-juta jumlahnya dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamanya ilmu oleh karenanya suatu sana yang balik yaitu pujian yang sangat mengena yang Allah berikan kepada seorang yang berilmu dalam firman-Nya kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentunya tidak sama. Ini disebut oleh para ulama dengan istifham ingkari, yaitu pertanyaan dalam rangka untuk mengingkar, mengingkari. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Kalau hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu Allah bedakan, bagaimana lagi dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum? Qul uhilla lakumut thayyibat, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab." Tatkala Allah menjelaskan tentang apa yang dihalalkan bagi ahlul kitab dari thayyibat, hal-hal yang baik dan juga hasil buruan hewan anjing yang telah diajari. Hasil buruan anjing yang telah diajari, anjing yang berilmu, jika berburu kemudian hasil buruannya itu dibiarkan oleh sang anjing, maka halal bagi kita untuk makannya. Berbeda dengan hasil buruan anjing yang tidak berilmu, hukumnya haram. Allah menghalalkan hasil buruan anjing yang berilmu dan Allah mengharamkan hasil buruan anjing yang tidak berilmu. Kalau anjing yang berilmu, Allah agungkan perkaranya. Allah bedakan dengan anjing yang tidak berilmu, bagaimana lagi dengan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Maka pantaslah tatkala Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang berilmu dengan tidak orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak sama dalam banyak sisi. Berbeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Oleh karenanya ikhwan wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum ya. Dalil tentang keutamaan ilmu e, sangatlah banyak. Ya fadhail ilm katsirah sangatlah banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh fadail, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ibadah. Seperti dalil yang menunjukkan akan keutamaan ibadah haji, dalil yang menunjukkan akan keutamaan ibadah puasa, dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan ibadah sholat, seluruhnya kembali kepada ilmu. Karena ibadah-ibadah tersebut tidak akan bisa mendatangkan keutamaan kecuali jika di, dikerjakan di atas ilmu kecuali jika dikerjakan di atas ilmu. Oleh karenanya seluruh dalil yang menunjukkan akan segala bentuk ibadah kembali juga kepada keutamaan ilmu. Ya. Di antara juga yang menunjukkan akan keagungan ilmu dan keutamaan ilmu, keutamaan ilmu seperti dalil yang menunjukkan akan keutamaan dakwah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah harus dibangun di atas ilmu, ya. Adalah suatu amalan yang sangat mulia, yaitu seorang yang berdai di atas ilmu oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, saya hanya ingin mengajak antum sekalian merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang keutamaan berdakwah di atas ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia memiliki ilmu, kemudian dia tunjukkan pada kebaikan tersebut yang dibangun di atas ilmunya, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka bagi dia pahala orang yang melakukannya ya. Hadis yang sahih. Coba antum renungkan hadis ini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kalau antum berdakwah kemudian mendakwakan tauhid, kemudian ada orang yang mendapat hidayah mengenal tauhid setelah mengenal kesyirikan kemudian dia tinggalkan kesyirikan tersebut, kemudian mengenal tauhid maka betapa banyak pahala yang antum akan dapatkan. Kemudian dia bertauhid selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, seluruh pahala yang dia bawa dengan tauhid tersebut akan mengalir juga kepada antum. Kenapa? Karena antum yang telah mendakwakan dia mengenal tauhid. Antum yang telah membuat dia mengenal sunnah. Tadinya dia bergelimang di atas bid'ah, kemudian antum dakwakan sunnah. Akhirnya dia kenal sunnah. Akhirnya dia menjalankan sunnah. Maka seluruh pahala yang dia lakukan, yang dia dapatkan juga mengalir kepada antum. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dari sini merupakan kesalahan fatal orang yang menyamakan atau mengkiaskan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, antara orang-orang soleh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mencari barokah. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali berdakwah, orang yang pertama kali menyampaikan ilmu. Oleh karenanya, seluruh orang, seluruh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak seluruh pahala mereka juga mengalir kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Biar antum mengerti bagaimana keagungan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seluruh pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar sampai hari kiamat kelak seluruhnya mengalir kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena dialah orang yang pertama kali berdakwah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam risalahnya Ihda'us Thawab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepada pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan bahwasanya menghadiahkan pahala kepada Nabi adalah bid'ah. Bid'ah tidak perlu untuk menghadiahkan Nabi, tidak perlu untuk mengatakan Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau Ali Imran, tidak perlu. Seluruh yang antum baca pahalanya ngalir kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara otomatis. Secara otomatis. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, antum juga paham bagaimana keagungan para sahabat karena mereka adalah duat al-awail, al-awwalin, mereka adalah para dai yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ilmu yang sampai kepada kita melalui jalan para sahabat, maka mereka juga mendapatkan pahala yang mengalir dari kaum muslimin menuju para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, memuji mereka dengan pujian yang sangat kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat. Oleh karena tadi saya katakan bahwasanya orang yang mengkiaskan orang-orang soleh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam hal mencari barokah maka ini merupakan kias yang batil. Jangankan disamakan antara seorang soleh zaman sekarang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang soleh zaman sekarang tidak pantas untuk disamakan dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak pantas. Yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "La wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin." Kalau seandainya imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditimbang dengan imannya umat, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Iman yang luar biasa. Kalau seorang dai sekarang, seorang yang soleh sekarang, tidak pantas untuk dikiaskan kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu merupakan hasanatun wahidah min hasanati Rasulullah SAW. Hanyalah satu kebaikan daripada jutaan miliaran kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Bagaimana seorang yang soleh bisa dikiaskan dengan Rasulullah SAW? Abu Bakar dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di mana? Di surga. Orang soleh sekarang belum tentu siapa yang jamin dia masuk surga. Kalau dia soleh sekarang, siapa yang jamin di akhir hayatnya dia tetap soleh? Terus apakah dia masuk surga? Tidak ada dalilnya, karena itu perkara yang goib. Maka tidak layak untuk dikiaskan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mau dikiaskan dengan Nabi saw. alaihi wasallam? Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ini merupakan kesalahan fatal yang disalahpahami oleh sebagian orang yang kemudian mengambil sisa minum sebagian orang soleh kemudian eh, hal-hal yang berkaitan oleh orang soleh tersebut dengan alasan untuk mencari barokah untuk dikiaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan perkara yang yang salah intinya ikhwani fillah azanillahu ayyakum dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu sangatlah banyak namun pembahasan kita sekarang ini tentang keutamaan beramal keutamaan beramal sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan amal dalam Al-Qur'an oleh karenanya kalau kita baca Al-Qur'an sangat sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina amanu wa amilus salihat dan sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam ayat yang lain walladzina amanu wa amilus salihat dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menggandengkan antara keimanan dengan amal saleh. Padahal ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan akidah al murjiah bahwasanya amal termasuk keimanan amal termasuk iman jadi amal bukan keluar daripada iman oleh karenanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Ka'bah yaitu kiblat dari arah Baitul Maqdis Masjid al Aqsa menuju ke arah Ka'bah dan tatkala itu sebagian sahabat ada yang mereka telah meninggal dunia. Rasulullah SAW sempat sholat sekitar uh, belasan bulan menghadap Baitul Maqdis. Demikian juga diikuti oleh para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah arah ki, arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Padahal sebagian sahabat ada yang sudah meninggal dunia. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perihal sholat mereka. Sholat sebagian sahabat yang sudah meninggal dunia, yang dulu menghadap Baitul Maqdis, bagaimana sholat mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wa ma kana iman. liyudhi'a Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Ya. Padahal maksudnya iman di sini apa? Sholat. Allah mengungkap kalimat sholat dengan iman. Padahal sholat merupakan amalan jawareh, namun Allah sebutkan dengan lafal iman, menunjukkan amalan jawareh, ya, amalan termasuk daripada keimanan. Kita kembali kepada ayat yang banyak dalam Al-Quran kata Allah Innaladzina amanu amilu salihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita tahu tadi telah kita jelaskan bahwasanya amal saleh termasuk daripada keimanan. Kenapa Allah menyendirikan penyebutan amalan saleh? Yang ini disebutkan oleh para ulama dengan zikrul khas ba'dal am. Penyebutan suatu yang khusus setelah keumuman. Sungguhnya cukup Allah mengatakan innaladzina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman sudah cukup. Karena amalan saleh masuk dalam keimanan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyendirikan, mengkhususkan penyebutan amalan soleh. Kenapa? Karena pentingnya amalan soleh tersebut. Agar kita kaum muslimin memperhatikan amalan soleh tersebut. Sebagaimana kalau saya katakan Ja'al ulama wa syekh bin Bas rahimahullah. Saya mengatakan telah datang para ulama dan syekh bin Bas. Kita tahu syekh bin Bas termasuk para ulama. Namun saya menyendirikan penyebutan Syekh bin Bas karena agungnya Syekh bin Bas, karena pentingnya Syekh bin Bas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan innalladzina amanu wa amilu solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Menunjukkan amal saleh itu sangat penting karena dia merupakan buah daripada iman, buah daripada ilmu. Oleh karenanya, ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyebutkan bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu hanyalah ilmu yang membuahkan amalan. Hanyalah ilmu yang membuahkan amalan. Adapun ilmu yang tidak membuahkan amalan maka ilmu tersebut tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat rahimahullah. Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya ilmu itu bukan ibadah yang mustaqillah. Ilmu itu bukan suatu ibadah yang mustaqillah. Dia hanya dijadikan ibadah dia merupakan sarana untuk amalan. Kalau ilmu tersebut menimbulkan amalan maka dia merupakan ibadah. Namun jika ilmu tadi tidak menimbulkan amalan maka tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik." Sungguhnya Quran itu hanya bisa menjadi hujah bagi engkau ataukah akan menjadi bumerang bagi engkau di akhirat kelak. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak boleh seorang menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari wawasan, untuk menambah pengetahuan, tidak. Dia menuntut ilmu hendaknya untuk diamalkan. Karena tidak ada pilihan kecuali Al-Qur'anu Hujatun lak au alaik. Kalau tidak, membela engkau di akhir akhir akhirat kelak akan menyerang engkau, jadi bumerang bagi engkau. Oleh karenanya ikhwani fillah Allah iyyakum, seorang di akhirat kelak tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia pelajari, tidak akan ditanya. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia amalkan dari ilmunya lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ya. Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai di hari kiamat kelak kecuali telah ditanya tentang empat perkara di antaranya kata Rasulullah sallam an ilmihi fima amila bihi tentang ilmunya apa yang telah diamalkan. Antum tidak akan ditanya apakah sudah hafal akidah tahawi, apakah sudah hafal akidah wasitiyah, apakah sudah belajar ini dan tidak ini ditanya apa yang antum amalkan. Oleh karena ikhwani fillah Allah wa iyyakum nasihat bagi saya dan bagi antum sekalian ya. Kita alhamdulillah salafiyin semangat untuk menuntut ilmu. Saya rasa tidak ada golongan yang seperti salafiyin semangat dalam menuntut ilmu. Maka kita juga tunjukkan pada mereka bahwasanya salafiyin adalah golongan yang juga semangat untuk beramal. Mengamalkan ilmu. Karena itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Ya. Kita harus tunjukkan kita ahlu sunnah Ahlu sunnah apa yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kita menjalankan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada mereka kita ahlu sunnah yang hakiki oleh karenanya penting bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita kita ilmui ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyyakum kita beramal baik amalan yang zahir maupun amal yang batin ya. Bukan cuma amalan zahir yang kita perhatikan, amalan batin juga kita perhatikan. Seperti takwa, seperti ikhlas, seperti uh, sabar, tawakal, itu merupakan amalan-amalan yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya amalan yang sederhana saja seperti tidak hasad, ya, kalau kita bandingkan antara amalan ikhlas, amalan tawakal dengan tidak hasad, tentunya amalan ikhlas, tawakal itu nilainya sangat besar di sisi Allah dibandingkan hati seorang yang tidak hasad. Namun amalan yang sederhana ini tidak hasad kepada orang lain. Ya, amalan hati itu juga nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Tatkala Rasulullah SAW sedang kata Anas kunna julusan inda Nabi SAW, kami sedang duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yatlu alaikumul an rojulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang penduduk surga. Tiba-tiba ada seorang ansor, rajulun min ansor, dia keluar kemudian masih menetes uh, air wudhunya di lehyahnya, di jenggotnya, Kemudian apa? Ta'allaqan alaihi ala yadihi shimal sambil membawa dua uh, sendalnya dia angkat dia gantung di tangan kirinya dia keluar orang ini orang ini yang kata Rasulullah SAW penduduk surga keesokan harinya Rasulullah SAW berkata lagi ya tulu alaikumul an rojulun min ahlil jannah akan lewat kepada kalian muncul sekarang seorang penduduk surga ternyata yang lewat orang itu pula ternyata yang lewat orang itu pula Hari ketiga juga demikian Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat ya Rasulullah SAW ya tulu alaikumul an rajulun min ahli jannah akan lewat sekarang seorang penduduk surga sama modelnya gayanya seperti yang pertama orangnya sama juga sedang baru selesai wudu sambil keluar membawa sendalnya dia ikatkan di, di tangan digantungkan di tangan kirinya akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran dengan orang ini kenapa Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penduduk surga akhirnya dia pun menginap di rumah orang ini dengan harapan mengena, mengetahui apa sih ibadah orang ini. Selama tiga hari tiga malam, ternyata Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati ada ibadah istimewa yang dilakukan oleh orang ini. Tidak ada ibadah istimewa. Puasa sunnah juga tidak, sholat malam juga tidak. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran apa sih ibadahnya. Sampai dia bertanya kepada orang ini, Rasulullah mengatakan, Anda termasuk penduduk surga, apa sih amalan Anda? Saya tidak melihat ada suatu amalan istimewa. Kata beliau, kata sahabat ini, yang amalan saya itulah yang kau lihat. Akhirnya kata Abdullah bin, Amr bin Amr bin Al-As, "Falamma wallaitu nadani." Tatkala dia ingin pergi dari rumah orang tadi, maka penduduk surga ini, seorang penduduk surga ini memanggil dia. Jadi dia, "Saya tidak punya amalan kecuali yang kamu lihat, namun ada amalan yang lain," kata dia. Apa? "La ahsudu ahadan ala ni'matin a'tahu a'taha Allah." Kata dia saya tidak pernah hasad kepada seorang pun yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ya, amalan hati yang sederhana, tidak hasad kepada orang lain menyebabkan orang ini masuk ke dalam surga. Hadzal ladzi la nutiquhu. Kata Abdullah bin Amr ini yang kami tidak tidak mampu. Kelihatannya sepele ikhwani fil azani Allah amalan hati. Kelihatannya sepele. Namun barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah tidak akan mampu untuk tidak hasad. Sekarang ini Orang sangat mudah untuk hasad. Di antara kita saja banyak yang saling hasad. Hasad dalam segala hal. Ada orang yang punya harta, hasad. Ada lihat orang naik mobil, hasad. Ada lihat saudara punya, ada teman punya istri cantik juga, ha? hasad. Saya lebih tampan dari dia kok, istrinya lebih cantik. <laughs> Apa urusanmu? Hasad sama orang. Dan ingat ikhwan, ya. hasad itu Ya. Di antara orang yang memiliki kesamaan, artinya apa? Hasad di antara ahlul mal. Orang kaya hasad dengan orang kaya. Tukang becak hasad dengan tukang becak. Tukang becak tidak akan hasad sama ustaz, tidak akan. Dia akan hasad sama <laughs> ini tukang becak lain itu oh, banyak sekali orang naik becaknya. Dia hasad sama tukang becak yang lain. Dokter juga hasad sama dokter yang itu banyak pengunjung pasiennya banyak kenapa ya sedikit. Demikian juga ustaz hasad sama ustaz yang yang lain. Bahkan kata Ibn Taimiyah rahimahullah, al-hasadu baina ahli ilm asyaddu min al-hasad baina ahli amwal. Hasad yang timbul di antara ahli ilmu di antara ustaz lebih parah daripada hasad yang ditimbulkan timbul di antara ahli harta dari orang kaya. Tidak usah antum bicara tentang ustaz kibar, antum bicara tentang orang sedang belajar di ma'had saja. Sedang belajar di ma'had. Antum belajar di ma'had satu guru di kelas. Kalau ada satu orang sedang belajar sama antum, namun setiap ustaz Bertanya dia jawab. Antum hasad orang ini pinter banget ini. Kurang ajar jawab terus. <laughs> antum benar ini antum akan hasad. Oleh karena ikhwan selama antum masih nuntut ilmu yang di sekarang sekarang, ana nasihati. Sejak dini sejak sekarang latih jiwa antum untuk tidak hasad. Kalau ada orang saudara antum yang pintar, antum bahagia, senang, masya Allah. Nanti jadi ustad besar, saya kan temannya ustad besar nanti. Antum bahagia. Jangan antum hasati orang tersebut, tidak ada faedahnya. Antum harus latih diri antum untuk tidak hasad. Sebelum antum menjadi ustadz kabir di masjid sogir. Sejak antum masih ustadz sogir, antum harus latih diri antum. Nanti kalau antum sudah besar, sudah punya matu, lebih parah lagi. Jangankan kelas kita, kelas ustadz-ustadz keroja seperti kita. Kelas ulama saja bisa hasad. Antum tahu kisah imam Al-Bukhari bersama gurunya, karena tidak ingin sebutkan namanya. Sebagaimana disebutkan oleh Dua ulama besar Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Haji Sari Muqaddimah Fathul Bari beliau menyebutkan bahwasanya fahasadahu ba'dul ulama Imam Bukhari dihasati oleh sebagian ulama siapakah yang menghasati Imam Bukhari ini gurunya sendiri ikhwan dan ini jelas-jelas ditegaskan oleh Al-Imam ibnul Al-Qayyim dalam kitabnya Mukhtasar Suhaikul Mursalah dia mengatakan si fulan ini hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah siapa si fulan ini gurunya sendiri Imam Bukhari gurunya Imam Bukhari Seharusnya guru itu kalau ada muridnya berhasil, bangga dengan muridnya. Ternyata guru juga bisa atas sama sama murid, apalagi teman sejawat, apalagi sama dai. Sampai kemudian dia mentahdir Imam Bukhari, mentahdir orang yang duduk sama Imam Bukhari. Semuanya ditahdir. Yang punya hubungan sama Imam Imam Bukhari juga ditahdir. Alasannya karena karena hasad. Bagaimana dia tidak hasad? Dijelasin dalam sejarahnya guru Imam Bukhari ini pertama kali Imam Bukhari mau datang dia suruh datanglah ke majelis Imam Bukhari semuanya dia orang alim dia yang nyuruh datang ke ke majelis Imam Bukhari namun tak tatkala ternyata membeludak ya kajian Imam Bukhari itu orang berjubel-jubel banyak sekali dan majelisnya mulai sepi mulai datanglah syaitan dan itu sangat sangat menyakitkan bagi seorang ustadz ditinggal sama muridnya <laughs> Nanti kalau antum jadi ustadz kabir di masjid sogir baru antum merasa. Sekarang belum. Oleh karenanya akhirnya dia pun mentahdir Imam Imam Bukhari karena hasad. Oleh karena ikhwani fillah sallallahu iyyakum, amalan hati sangatlah penting. Tidak hasad mendatangkan pahala yang sangat luar biasa bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga bagi orang yang tidak hasad. Jadikan hati antum bersih, jangan hasad kepada siapapun. Meskipun hasad tidak akan hilang kata kata al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yahlu jasadun min hasadin. Tidak ada suatu jasad yang lepas dari hasad. Akan tapi orang yang bertakwa tidak menampakkannya namun menyembunyikannya. Dia lawan hasad tersebut. Namanya kita cemburu lihat orang lebih pintar cemburu, lihat orang istrinya lebih cantik kita cemburu. Tapi kita lawan. Biar istri saya pas-pasan, tapi <laughs> tapi dia soleha ya. Apalagi ikhwan amalan hati yang lebih tinggi seperti ikhlas, seperti tawakal ya. Anak kemarin sudah sampaikan tentang bagaimana faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan ikhlas nanti antum bisa dengarkan dalam uh, kajian yang anak sampaikan kemarin di Lombok Baratnya. Yang luar biasa Allah berikan pahala bagi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hanya tidak hasad saja mendatangkan pahala yang luar biasa bagaimana dengan amalan-amalan yang besar seperti ikhlas, iman, takwa, tawakal dan yang lainnya. Oleh karena ikhwani fillah Allah wa Kum, kita hendaknya semangat untuk beramal, baik amalan zahir maupun amalan amalan batin. Jangan sekedar kita memperhatikan amalan zahir saja, tapi dua-duanya kita amalkan, amalan zahir maupun amalan amalan batin. Oleh karenanya saya akan menyampaikan beberapa uh, hadis yang agar membuat antum semangat dalam beramal ya. Saya ingin mengajak ikhwan wa akhwat fillah azani Allah wa untuk menenungkan sebuah hadis saja agar kita semangat untuk beramal sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah sebuah hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang antum semua sudah hafal. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Antum tahu dunia, dunia yang mana ini? Dunia yang antum lihat sekarang yang antum hidup di dunia. Bukankah di, di isi dunia ada kerajaan, ada hotel-hotel, ada seraton, ada lombok, ada macam-macamnya ada Amerika, ada semuanya gedung-gedung semua itu isi dunia. Isi dunia. Antum kalau punya Freeport gimana antum? Antum kalau punya Freeport itu milik antum, apa yang antum lakukan? Anak yakin antum poligami. <laughs> kalau antum punya Freeport itu milik antum. Antum punya emas yang banyak. Luar biasa. Seorang semangat untuk mencari harta ikhwan. Bertahun-tahun tidak kenal lelah. Mencucurkan keringat tidak letih untuk bertahun-tahun hanya untuk bisa membangun rumah yang mungkin nilainya tidak sampai satu miliar. Namun tidak pernah dia kenal lelah, beramal terus, beramal, kerja terus untuk membangun rumah yang nilainya tidak sampai satu miliar. Kenapa kita yang Allah katakan, yang kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada dunia dan seisinya kita malas mengerjakan. Kalau kita yakin hadis Nabi tadi, al fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, tentunya kita tidak akan pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Ini kembali kepada keimanan. Kalau ngerti semuanya ngerti. Kalau hafal hadis semuanya hafal hadisnya. Tinggal apakah ilmu kita dari masuk ke hati kita, masuk ke keimanan kita, kita amalkan atau tidak. Yang jadi masalah banyak orang yang terlambat sholat dua rakaat sebelum subuh selalu dikodok. Habis imam assalamualaikum assalamualaikum berdiri sholat lagi. Kalau hari ini besoknya juga itu lagi, besoknya lagi. Jadi seakan-akan waktu sebelum subuh pindah jadi ba'da ba'da subuh. Ini kenyataan. Anak sering lihat, subhanallah. Orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi. Ya kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Oleh karenanya ingat bahwasanya apa yang Allah siapkan di akhirat tidak akan sama dengan apa yang di dunia ini. Suatu kenikmatan abadi tidak akan sama dengan kenikmatan yang fana. Taruhlah antum memiliki harta di seluruh dunia, antum raja dunia taruhlah. Semua raja tunduk sama antum. Toh antum hanya bisa menikmati puluhan tahun, 60 tahun sebelum tewas, meninggal dunia. Adapun di akhirat selama-lamanya kal abadi. Tidak akan sama dengan dunia yang fana ini. Masih lagi orang malah sholat berjamaah. Rasulullah sudah mengatakan sholat berjamaah 27 derajat dibandingkan sholat di di rumah. Rasulullah sudah kasih iming-iming 27 derajat. Coba kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat di masjid ini ya, dapat sekali sholat dapat 27 juta. Kira-kira ramai masjid tidak? Rame dari gunung-gunung Gunung Rinjani paling ujung pun akan akan turun ya. Dari pantai Kuta, pantai dari Bali pun orang akan datang sholat di sini. Gimana 27 juta? Kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat di masjid ini dapat 27 ekor kambing, kira-kira rame nggak masjid? Rame penuh kambing. Rame. Namun ikhwan, yang jadi masalah keimanan. Apakah kita beriman dengan hadis-hadis Nabi? Apakah kita ini benar beriman dengan akhirat? Hanyalah atau hanyalah atau hanya sekedar lisan yang kita ucapkan, hanya manis di bibir tidak kita imani. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "A'dadtu li salihin ma la ainun ra'at." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Wala udhunun sami'at dan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka wala khatara ala qalbi basyar dan tidak pernah terlintas dalam benak-benak mereka antum bayangkan tidak mungkin antum bayangkan kenikmatan tersebut karena memang tidak pernah terlintas kenikmatan yang Allah sediakan buat antum ya tidak akan sama dengan yang terlintas di hati antum nama boleh sama ada kenikmatan yang namanya sama antara dunia dan akhirat namun hakikatnya berbeda Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, "Ma fil jannah mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada yang sama antara dunia dengan akhirat dengan surga kecuali sekedar nama. Di, di akhirat ada apel, di surga juga ada apel, tapi apelnya ber, berbeda. Di surga ada wanita, di akhir di dunia juga ada wanita, tapi wanitanya ber, berbeda. Beda atau sama antara wanita ini wanita akhirat? Beda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cantiknya bidadari bagi kita semua agar kita semangat untuk beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarf." Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Yang menundukkan apa? Pandangan. Menundukkan pandangannya dan menundukkan pandangan suaminya. Bidadari-bidadari itu tidak pernah melihat kecuali antum kalau masuk surga. Tidak pernah mengenal lelaki kecuali apa? Kecuali antum. Tidak pernah membandingkan antum dengan lelaki lain. Seorang suami akan sakit hati kalau suaminya bilang wahai fulan, wahai suamiku, kenapa kamu tidak seperti Abu fulan? Kamu hitam dia putih. <laughs> kamu naik motor dia naik Innova. Kok kamu seperti itu? Sedih antum kalau dibandingkan dengan laki-laki lain. Tapi kalau di sana bidadari, antum yang paling cakep, karena memang dari tidak pernah lihat laki-laki lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia, tidak ada yang sentuh, tidak pernah kenal lelaki kecuali antum. Diciptakan yang kenal cuma antum doang. Jadi antum yang paling cakep di sana. Itu bidadari. Tidak melihat kecuali antum, bayangkan. Bagaimana khidmahnya? Lu'lu'u maknun kata Allah seperti mutiara yang tersembunyikan yang buka antum. Tidak pernah ada jin dan manusia lain yang pernah buka mutiara tersebut itu para bidadari. Cantiknya seperti apa? Tidak bisa antum bayangkan ikhwan. Karena penghayalan antum terbatas. Daya khayal antum itu apa? Terbatas. Karena sering sampaikan hal ini. Kita ini hanya bisa menghayal sesuatu yang pernah ditangkap panca indera kita. Yang lebih dari itu, khayalan kita terbatas. Kalau saya ajak antum atau ibu-ibu, para akhwat sekalian, untuk merenungkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Seorang lelaki tertampan yang ada di dunia ini kalau dipajang dilihat oleh akhwat meskipun terpesona, meskipun ngiler, tapi kalau ditusuk jarum pentul pasti sadar. Pasti sadar. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam? Para wanita sudah sampai potong jari mereka masih belum sadar. Tampannya sudah tidak. Antum bagaimana tampannya tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, oh tia syatrul jamal, diberikan setengah ketampanan. Antum seperberapa? Nabi Yusuf alaihissalam setengah ketampanan. Demikian juga bidadari, tidak bisa antum bayangkan bagaimana kecantikan dari tersebut. Makanya Allah mengatakan qasiratut tarf, mereka menundukkan pandangan mereka. Selain menundukkan pandangan-pandangan mereka, tidak melihat kecuali kepada suaminya, mereka juga menundukkan pandangan suami mereka. Sehingga suaminya tidak butuh untuk melirik kepada wanita yang lain. Karena saking cantiknya bidadari tersebut. Bayangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baik. Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah. Lamala'at ma bainahuma riha wa la adha'at ma bainahuma. Wa la nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa fiha. Kata Nabi SAW, kalau nongol seorang wanita dari ahlul jannah, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Ini gelap lampu mati semua. Muncul seorang wanita di surga, maka apa? Bersinar, Masya Allah. Kayak apa itu? Wala mala'at ma bainahuma rihan akan berikan bau yang semerbak. Bau harum antara langit dan bumi. Bumi yang luas ini langit yang luas bau harum gara-gara apa? Seorang wanita. Kemudian perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifuha ala ra'siha. Sungguhnya khimarnya, jilbabnya yang ada di atas kepalanya, jilbabnya ikhwan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru jilbabnya. Belum hidungnya ikhwan. Antum kenapa tidak rajin beramal? Sudah dikasih iming-iming seperti tidak tidak beramal. Antum harus rajin beramal. Maka sungguh ber, sungguh bahagia. Sungguh beruntung orang yang puasa di siang hari tatkala orang sedang berbuka. Sungguh bahagia, bergembiralah orang yang di malam hari bangun malam jam 4 subuh dia bangun salat malam melawan ngantuknya. Allah akan berikan dia bidadari. Rajin beramal, ingat akhirat. Sebelumnya anak mohon kepada mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian, ya. Kita bicara-bicara wanita akhirat sungguhnya Eh, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya wanita di dunia lebih afdal, lebih cantik daripada wanita di akhirat. Jadi wanita dunia yang masuk surga nanti lebih afdal, lebih cantik daripada wanita surga. Akan tapi hadisnya dhaif. <laughs> Akan tetapi inilah yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya wanita di dunia kalau masuk surga akan lebih afdal daripada wanita di akhirat. Kenapa? Karena mereka telah beramal. Kembali kepada apa? Amal. Adapun wanita akhirat inna ansya'hun in insya'a. Allah ciptakan wanita di akhirat begitu Allah jadikan langsung cantik. Adapun wanita di dunia mereka beramal, mereka bersabar, mereka melawan hawa nafsu mereka akhirnya mereka meninggal dunia tatkala masuk surga maka Allah akan menjadikan mereka lebih cantik dan lebih afdal daripada wanita di akhirat maka jangan takut saingannya jangan khawatir yang penting beramal soleh insyaallah Allah akan berikan uh, kenikmatan yang luar biasa baik bagi kaum lelaki maupun kaum kaum wanita Makanya ikhwan fil azan ya Allah ingatlah bahwasanya umur kita terbatas ikhwan. Umur kita terbatas. Banyak orang yang lebih muda daripada kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini taruhlah umur kita hidup sampai 60 tahun. Waktu kita untuk beramal sedikit. 60 tahun dipotong waktu tidur. Kita tidur sehari berapa jam? 8 jam. Berarti sepertiga umur Ya, 24 jam dikurang 8 jam sudah sepertiga. Berarti kalau umur kita 60 tahun sudah dipotong 20 tahun untuk tidur. Tinggal berapa? 40 tahun. Kesempatan kita untuk beramal cuma 40 tahun. Dipotong masa belum balik 15 tahun. Jadi tinggal berapa? Tinggal 25 tahun. Belum untuk cari duit. <laughs> berapa tahun? Nah, sedikit untuk kita beramal. Oleh karenanya jangan malas untuk beramal. Hidupnya masih sebentar. Sekarang adalah darul amal. Godan hisab wala amal. Adapun di hari akhirat hanya ada hisab, tidak ada amalan. Sekarang hanya bisa beramal, belum ada hisab. Makanya kita jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beramal soleh agar kita bisa memetik hasilnya di akhirat kelak. Demikian saja ikhwani fillah wa tifidin azani Allah wa iyyakum apa yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya anak kembalikan ke moderator.